26 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah bertepatan dengan 8 Januari 2023 Masehi afwan 2024 Masehi Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan Sahih Bukhari dan kita masih melanjutkan di Kitabul Iman di awal Kitabul Iman yaitu Babul Iman wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Bab bab yang pertama dari Kitabul Iman ini yaitu bahwa bab tentang iman dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam bunyal Islam ala khamsin. Dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Pada pertemuan yang lalu telah kita uh, bahas tentang bahwa iman adalah qaulun wa amalun merupakan madhab salaf dan itu bil ijma serta kita sebutkan adillah sekaligus siapa para ulama yang berijma tentang masalah ini dan kita ingatkan pula adanya ucapan uh, yang berbahaya pahamnya kaum Haddadiyah di masa ini adalah yang menyatakan harus ada dalam definisi adalah adalah jinsul amal. Ya, jinsul amal. Ini sudah kita bantah kemarin bahwasanya ucapan yang sangat berbahaya yang memau, di, yang dimaukan dengannya adalah menjatuhkan para ulama ahlu sunnah dengan tuduhan sebagai murjiah. Kemudian kita telah sebutkan pula tentang adillah bahwa iman itu yazid wa yangkus. Ya. Sebagaimana adilahnya telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa ayat yang beliau kutip di sini. Maka ya ikhwah rahimani rahmakumullah bahwa para salaf juga telah menegaskan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. <clears throat> Adapun iman bertambah dengan bertambahnya kaul dan berkurang dengan berkurangnya kaul ya maka sebagaimana amal maka barang siapa yang bertambah zikru, zikirnya dan tilawahnya, semakin banyak berzikrullah, semakin banyak tilawatul Quran, maka bertambah iman dia. Sebagai sebaliknya barang siapa yang meninggalkan zikir, ya, baik zikir yang wajib maupun yang mustahab, maka berkurang pula imannya. Adapun al-ma'rifah, apakah al-ma'rifah itu bertambah dan berkurang? Maka pendapat yang benar adalah bahwa ma'rifah itu pun juga bertingkat-tingkat. Ya. Juga bertingkat-tingkat bahwa ma'rifah juga bertambah dan berkurang. Ya. Al-Maruzi bertanya kepada Imam Ahmad tentang ma'rifatullah di dalam hati. Apakah itu tatafadhal bertingkat-tingkat? Qala na'am. Beliau menjawab iya. Apakah bertambah? Beliau pun menjawab iya. Berarti bisa bertambah pula. Nah, Al-Khalal menyebutkan pula meriwayatkan dari beliau demikian pula Abu Bakar bin Abdul Aziz dalam kitabnya As-Sunnah menyebutkan riwayat yang sama dari beliau. Nah, penjelasan bahwa al-ma'rifah itu bisa bertambah dijelaskan dengan dua makna. Yang pertama ziyaratul ma'rifah tafasil bertambahnya ma'rifah tentang rincian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah. Demikian pula nama-nama malaikat, nama-nama para nabi dan sifat-sifat mereka di demikian pula jika bertambah pula pengetahuan tentang eh, al-kutub al-munazzalah yang diturunkan kepada para nabi. Demikian pula jika bertambah uh, ma'rifah tentang rincian hari akhir maka jika ini semua bertambah, bertambah pula imannya. Ya. Ini tafsir yang pertama. Dan ini adalah sangat jelas, zahir, layak bal nizaan. Ya, nggak perlu dipersisikan lagi karena ini sangat jelas. Yang kedua, tafsir kedua adalah ziyadatul ma'rifah bil wahdaniyah. Nah, adalah bertambahnya ma'rifah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah dalam rububiyahnya keesaan Allah dalam rububiahnya dan uluhiyahnya. Semakin bertambah, demikian pula bertambah pengetahuannya, ma'rifahnya tentang adillah, maka yang mana adillah tentang keesaan Allah itu tak terhingga dan tak terhitung. Nah, karena setiap sesuatu yang terkecil sekalipun di alam ini menunjukkan tentang keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang semakin banyak pengetahuan dia tentang adillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah pula keimanannya. Demikian pula apabila dia semakin bertambah pengetahuannya tentang nubuat, tentang yamil akhir, tentang takdir, bertambah ilmunya tentang dalil-dalilnya. Demikian pula dengan perkara-perkara gaib, semakin dia mengenal, mengerti adillah, ya, bahwasanya itu perkara gaib yang wajib dia imani. Nah, maka semakin bertambah pula imannya. Ayol ikhwar rahimani warahmukumullah. Ini tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Di samping dengan amal jawarih, juga dengan amal kalbu dan amal lisannya. Itu juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan al-ma'rifah itu sendiri menurut pendapat yang benar adalah juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya menyebutkan bahwa at-tasdiq yatafawat wa hakahu anil hasan wal ulama wa hadha yash'ur bi annahu ijma'un indahu ya, demikian keterangan uh, Ibnu Rajab dalam Fathul Bari nah Kemudian berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan masih pada bab ini masih pada bab pertama wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah itu termasuk iman ya cinta dan benci karena Allah, maka itu termasuk iman. Ini adalah lafaz hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abi Umamah dan Abi Dzar yang lafadznya adalah afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Amal yang paling afdal itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Perhatikan ayol ikhwah, Nabi menyebutnya sebagai afdalul a'mal. Ya, karena cinta dan benci itu amal kalbu. Ya. Sehingga apa? Beliau katakan ini termasuk iman. Al-hubbu fillah al-bughdhu fillah minal iman. Termasuk iman karena al-hubbu wal bughdhu amal dan amal merupakan iman. Demikian pula hadis lafaz dalam lafaz Abi Umamah man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Demikian lafaz hadis dari sahabat Abi Umamah. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan yakni tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia maka sungguh telah sempurna keimanan. Ya. Sehingga di sini menunjukkan apa? Bahwa iman itu bertambah dan berkurang dengan ini semua, dengan cinta dan benci, memberi dan menahan karena Allah. Ini pun bisa menyebabkan iman sempurna dan bisa berkurang dengan berkurangnya itu semua. Maka yul ikhwah rahimani wa rahmakumullah ini sebagai pelajaran penting pula bagi kita. Ya, hendaknya kita memiliki sikap ini yaitu al-hubbu fillah wal buhdu fillah. Sekaligus itu sebagai barometer keimanan kita. Ya. Sekaligus parameter atas kesempurnaan iman kita. Ya, dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Mu'ad bin Anas itu mirip dengan hadis Abu Umamah tadi. Dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad terdapat tambahan wa nasaha lillah. Yani man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa nasoha lillah faqad istakmalal iman. Maka ini diantara akhlak yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ya, salah satunya adalah apa? Juga menasihati lillah. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kesempurnaan iman dia. Dalam riwayat lain ada tambahan wa ya'mal lisanuhu fi dzikrillah dan lisannya beramal dalam zikrillah ini sekaligus sebagai bukti bahwa amal lisan itu adalah dalam bentuk zikir. Sehingga zikir termasuk amal. Amalnya yang mana? Amalnya lisan. Maka itu juga bagian daripada iman. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Amr bin Al-Jamuh dengan lafaz la yajidul abdu sarihal iman hatta yuhibba lillah wa yubghidha lillah. Seorang hamba tidaklah mendapati sarihal iman, keimanan yang sarih kecuali sam, sampai dia cinta, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Demikian pula Al-Bazzar meriwayatkan secara marfu ur ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahwa tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, demikian pula hadis salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Ada tiga hal yang barang siapa mendapati padanya tiga hal tersebut maka dia akan mendap yang apa ada tiga hal yang barang siapa tiga hal itu ada padanya maka dia akan mendapati manisnya iman. Ya, di antaranya apa? Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan bahwa Allah dan Rasulnya itu menjadi yang paling dia cintai dibandingkan yang lainnya. Juga wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah. Dan dia tidaklah menjadi seseorang ada wa ayyuhibbal mar'a dan apabila dia mencintai seseorang maka dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Maka ayol ikhwa rahimani rahmakumullah Maksud dari ini semua adalah Al-Bukhari ingin berdalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena cinta dan benci merupakan amal yang bertambah dan berkurang. Ya. Sehingga iman bertambah dengan bertambahnya cinta dan berkurang dengan berkurangnya cinta. Hakata. Barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibnu Rajab juga mengatakan wa idha kana al-hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman maka apabila telah pasti di sini bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah itu merupakan bagian daripada iman zadal iman bi ziyadati dzalik wa naqasa bi nuqsanihi maka iman akan bertambah dengan bertambahnya cinta tersebut dan berkurang sesuai dengan berkurangnya cinta tersebut Kemudian ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya Al-Bukhari mengatakan Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi inna lil iman faraida wa syara'i'a wa hududan wa sunanan faman istakmalaha istakmal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmal iman fa in aish fasayubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kemudian kata beliau bahwa Umar bin Abdul Aziz yakni al-khalifah salah seorang khalifah di masa Bani Umayyah khalifah Umar bin Abdul Aziz nah, menulis surat kepada Adi bin Adi menulis berat kepada Adi bin Adi salah seorang pegawainya, salah seorang gubernur yang diangkat yang beliau angkat. Ya. Fa Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah yang adil sampai-sampai ulama menyebutnya sebagai khamis al-khulafa sebagai khalifah kelima ya karena memang kedudukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat mulia. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Manwan bin Marwan bin Al-Hakam bin Asi bin Umayyah bin Abdi Syamsi Al-Umawi Al-Qurashi. Ya. Ini nasab beliau. Sehingga beliau keturunan siapa? Marwan bin Al-Hakam yang berujung nasabnya kepada Umayyah bin Abdi Syamsi sehingga beliau termasuk Bani Umayyah. Beliau disepakati akan keutamaan, ya, kemuliaan, zuhud dan keilmuannya. Sehingga terjemahnya ditulis dalam tulisan tersendiri. Nah, beliau memegang tampuk kekuasaan setelah pamannya Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Dan jalannya pemerintahan beliau dari berbagai kemakmuran, keadilan, ya, dan wibawa Islam di masa itu Sebagian ulama menyebutnya sebagai mirip dengan masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah. Beliau wafat pada tahun uh, eh, 101 Hijriah. Wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau menulis surat kepada Adi bin Adi. Ya. Adi bin Adi adalah seorang tabi'in yang mulia. Beliau adalah Sayyidul Jalil Abu Farwah Adi bin Adi bin Amirah bin Zurarah bin Al-Arqam bin Amr bin Wahab bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Adi Al-Kindi Al-Jazari At-Tabi'i. Beliau punya riwayat periwayatan hadis dari ayahnya yaitu Adi bin Amirah dan juga dari pamannya Al-Urus bin Amirah yang mana ayah dan pamannya ini dua orang sahabat. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tentang Adi bin Adi ini huwa sayyidu ahlil jazirah. Ya, ada sayyid ahlil jazirah, penduduk jazirah. Jazirah dimaksud bukan jazirah Arabia, tapi jazirah yang dimaksud adalah Eh, daerah antara Sungai Tigris dengan uh, Sungai Efrat yang dikenal Mesopotamia daerah itu. Ya. Maslama bin Abdul Malik mengatakan uh, afwan uh, Al Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Adi la yus'al an mislih. Adi bin Adi ini nggak perlu ditanya tentang orang seperti beliau nggak perlu ditanya. Ya. Siapa dia? Gimana terjemah benar kedudukannya? nggak perlu ditanya karena sangat jelas keutamaan dan kedudukannya. Dinyatakan thiqah oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim dan yang lainnya. Ibnu Sa'ad mengatakan karena nasikan faq, kana nasikan faqihan. Beliau seorang ahli ibadah dan faqih. Waliyali Sulaiman bin Abdul Malik al jazira wa Irminia wa Adribi wa Adribaijan. Di masa Sulaiman bin Abdul Malik ya, yakni pamannya Khalifah Abdul uh, Umar bin Abdul Aziz ya sebelum Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah maka di masa Sulaiman bin Abdul Malik uh, beliau diperintahkan untuk memegang wilayah Jazirah yakni Mesopotamia, Armenia dan Azerbaijan. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau sebagai gubernur kota Musil. Baik gubernur kota Musil. Adi bin Adi wafat pada tahun eh, uh, 120 Hijriah. Ya. Barakallahu fikum. Ini tentang beliau. Nah, karena kedudukan dan kemuliaan Adi bin Adi ini sebagai seorang yang faqih, nasik. Ini tadi ya, dan beliau sebagai salah seorang gubernur, maka Eh, yang dinyatakan oleh Al-Hafidh bin Hajar juga seorang tabi'i min auladi sahabah, seorang tabi yang masih putra sahabat, ya. Maka beliau Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada beliau. Ya, dengan surat yang sangat mulia ini. Yang mana surat ini itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Bakar ibn Syaibah dalam Kitabul Iman ya dari jalan Isa bin Asim Nah, qala haddatsani Adi bin Adi qala kataba ilayya Umar bin Abdul Aziz bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadaku amma ba'du ya fa inna lil iman faraid wa syara'i sesungguhnya iman itu memiliki faraid ya yakni amal-amal yang wajib wa syara'i syariat syariat yaitu akidah diniyah wa hududan yakni ada batas-batasnya yaitu larangan-larangan yang harus diperhatikan wasunanan yakni amal-amal yang dianjurkan ya. ini iman bahwa innalil iman faraid wa syara'i wa hududan wa sunanan ya. demikian dalam satu riwayat innalil iman faraid dalam riwayat lain riwayatnya Ibnu Asakir fa innal iman faraid Iman itu adalah kewajiban-kewajiban demikian. Sehingga ada satu riwayat menyebutkan bahwa iman memiliki kewajiban-kewajiban syariat ya yakni akidah wahudu dan wasunanan. ini satu riwayat riwayat lain menyatakan bahwa iman itu adalah faraid ya, syara'i hududan dan sunan demikian lalu beliau katakan barang siapa yang menyempurnakannya maka berarti dia telah menyempurnakan iman. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka dia berarti belum menyempurnakan iman. Maka apabila aku hidup, aku akan jelaskan hal ini kepadamu, supaya kamu mengetahuinya. Namun kalau aku mati terlebih dahulu, maka aku tidak ada semangat untuk berjumpa denganmu. Yakni, pasti tidak akan berjumpa demikian. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, Wal gharadu min hadal azhar. Tujuan Al-Bukhari menyebutkan asar ini, meriwayatkan asar ini adalah anna Umar bin Abdul Aziz kana mimman yaqul bi annal iman yazid wa yanqus. Berarti apa Umar bin Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk yang menyatakan berpendapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena beliau mengatakan apa? Istakmala. Ya, dan mengatakan walam yastakmil. Ya. Waman faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa menyempurnakan kewajiban syariat dan hudu serta sunan itu tadi, maka berarti dia menyempurnakan iman. Berarti bertambah imannya. Barang siapa yang tidak menyempurnakan kewajiban-kewajiban tadi, ya, dan seterusnya, maka berarti dia belum menyempurnakan iman. Ya, ini berarti imannya enggak sempurna, berarti berkurang. Nah, demikian. Ya. Maka kata Al-Hafidh, fal murad annaha minal mukammilat. Sehingga maksudnya adalah bahwa semua yang disebutkan tadi itu adalah di, termasuk penyempurna. anna syari' atlaqa ala mukammilatil iman imanan. Karena syariat, pembuat syariat menyatakan atas penyempurna iman sebagai iman. Ya, penyempurna iman sebagai iman, bagian daripada al-iman. Barakallahu fikum. <clears throat> ini maksud daripada dicantumkannya uh, riwayat ini. Ya, ini beliau meriwayatkan hadis ini atau asar ini untuk menunjukkan apa bahwa iman itu bertambah dan berkurang dan bahwa mukamilatul iman itu iman. Penyempurna iman adalah bagian daripada iman. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana hadis dari sahabat Abi Hurairah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Hmm. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Maka ya ikhwah rahimani Warahmatullah hadis-hadis ini dan juga asar tadi, asar Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa iman itu memiliki asal wa gamal Anna lil iman aslan wa gamalan ada dasar, ya. Ada asalnya, ada kamalnya, penyempurnanya. Idil kamal la yakumu ala illa ala aslin. Sementara kesempurnaan itu nggak akan tegak kecuali di atas asal, dasar, pondasi. Ya. Maka dari sini perlu diketahui bahwa tidak boleh menuduh orang yang mengatakan innal iman aslun wa fara sebagai murjiah. Ini karena sangat disayangkan di masa ini termasuk iftiraat al-haddadiyah dan termasuk prinsip mereka yang menghancurkan manhaj ini tadi, manhaj salafiyah adalah mereka menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan iman itu asal wal amal kamal yakni fara maka kata Haddadiyah fahuwa murji berarti dia murjiah ya, ini Haddadiyah memfonis Barang siapa yang menyatakan bahwa iman itu asal dan amal sebagai fara, maka berarti pengucapnya adalah murjiah. Maka ini ucapan haddadiyah, ini adalah ucapan yang batil. Ya. Karena apa konsekuensinya menyesatkan para ulama. Perhatikan ulama tadi menyebutkan. Ya, dan bahkan Nabi menyatakan akmalul iman, akmalul mu'minina imanan. Ya. Ahsanuhum khuluqah Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Nabi mengaitkan kesempurnaan iman dengan amal. Sehingga tadi juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Faman istakmalaha qad istakmalal iman." Ya. Waman lam yastakmilha lam yastakmil iman. Sehingga iman itu ada asal ada kamal. Ada asal ada furu', ada fara'. Ini pula yang ditegaskan oleh Ibnu Anda. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Manda. Waqala beliau mengatakan dalam Kitabul Iman Waqala ahlul jamaah al-iman hiya ta'at kulluha bil qalbi wal lisani wa sairil jawarih ghair anna lahu aslan wa far'an. Ahlul jamaah mengatakan bahwa iman itu adalah ketaatan semuanya, baik dengan kalbu, lisan dan seluruh anggota badan. Hanya saja iman itu memiliki asal dan farak memiliki asal, akar, dan memiliki farak, cabang. Fa'asluhu al-ma'rifah billah wa tasdik lahu. Asal, akar keimanan itu adalah ma'rifah billah wa tasdik lahu. Wabihi, bima ja'a min, in, min indihi. Ya. Mengenal Allah dan membenarkannya. Dan membenarkan semua yang datang darinya bil qalbi wal lisan ma'al khudu dengan kalbu dan lisan disertai dengan kehubuan, ketundukan, lahu, wal hubbulah wal khawfu minhu, disertai cinta terhadapnya dan takut darinya, wa ta'zim lahu, dan disertai dengan pengagungan terhadapnya, ma'atar kita kabur wal istinkaf, wal mu'anadah, disertai meninggalkan sikap takabur, sombong, dan menentang. Faidah ata bihadal asl, faqad dakhala fil iman. Maka barang siapa yang memiliki dasar ini, prinsip ini, maka berarti dia telah masuk ke dalam iman walazimahu ismuhu wahkamuhu dan dia terkenai nama iman dan hukum-hukumnya wala yakunu mustakmilan lahu hatta ya'tiya bi dan dia tidaklah menjadi orang yang menyempurnakan keimanannya itu sampai dia melakukan faraknya Wa far'uhu al-muftaradu alaihi awil faraid. Apa faraknya iman itu? Cabangnya iman itu kewajiban, amal-amal kewajiban. Wajtinabul maharim dan menjauhi perkara-perkara haram. Ya. Wa qad ja'al khabar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'un aw sittuna syu'ban. Bahwa iman itu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Afdaluha syahada an la ilaha illallah. Yang paling utama adalah syahada la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitarik dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Faja qala manda fajalal iman sya'ban ah, au syu'aban ba'duha bil lisan wa syafatain wa ba'duha bil qalbi wa ba'duha iril jawarih. Sehingga Nabi pada hadis ini menjadikan iman itu sebagai cabang-cabang. Sebagiannya dengan lisan dan bibir ya. Sebagiannya dengan hati, sebagiannya dengan anggota badan. Beliau juga mengatakan ketika mengutip ayat Allah taala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha jika kamu lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan dengan apa perumpamaan terhadap kalimat tayyibah yaitu kalimat la ilaha illallah adalah seperti pohon yang bau yang baik akarnya kokoh di dalam bumi dan cabangnya menjulang tinggi di langit dia mendatangkan buah-buahan di setiap waktu dengan izin Rabbnya. Maka kata Ibnu Manda, Fadarabaha masalan di kalimat iman. Allah membuat permisalan untuk kalimat iman. Wa aslan wa far'an. Wa thamaran. Tu'ti, tu'tihi kullahinin. Maka Allah jadikan untuk iman itu adanya asal, akar, dan cabang, dan buah. Yang datang di setiap waktu. Demikian ayol ikhwah rahimani warahmakumullah. Maka kata Syekh Rabi mengomentari hal ini. Bayan al-imam Ibnu Manda aqidat al-sunnah jamaah. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Manda menjelaskan tentang akidat al-sunnah al-jamaah dalam hal iman. Bahwa iman itu aslun wa far'un, kata beliau. Ada asalnya, ada akarnya. Ya. Dan ada faraknya, ada cabangnya. Dan beliau jelaskan bahwa asal iman itu tempatnya di dalam kolbu. Nah, yang itu dengan sekian hal diantaranya dengan ma'rifah bila mengenal Allah wa tasdik lahu wa bihi ya dan seterusnya ya kemudian beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang apabila seorang hamba bahwa apabila kemudian beliau menyebutkan bahwa seorang hamba tidak bisa menyempurnakan imannya itu kecuali kalau dia mengamalkan faraknya apa faraknya kewajiban ya dan menjauhi perkara yang haram. Nah, hingga beliau mengatakan di akhir tadi adalah aslan wa far'an wa samaran. Maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ya, jika demikian maka kesimpulan kata Syekh Rabi kesimpulan yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dan kalam a'immah bahwa iman itu memiliki usul dan furu' wa kamal. Ada prinsip akarnya, ya, ada cabangnya, ada penyempurnanya. Dan iman itu seperti pohon yang baik yang memiliki akar, cabang dan buah. Dan cabang dan buah-buah tersebut itu bagian daripada sajarah itu. Ya. Mana pohon? Ya itu tadi dengan lengkap semua mulai dari akarnya sampai batang dan sekian cabang dan buah-buahannya. Itu semua mintil ke sajarah. Maka di mana mazhab yang kokoh, tegak di atas Al-Quran wa sunnah ini, yang diimani oleh para tokoh umat ini, mana akidah ini dibandingkan mazhab murjiah? Ya, yang mana mazhab murjiah tidak menganggap amal bagian daripada iman dan menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak ber, be, menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. ya ini apa? Amal bukan bagian daripada syajaratul iman. Sementara ahlu sunnah menganggap amal termasuk iman. Ya. Dan menyatakan bahwa fara dan cabang dan kesempurnaan iman termasuk pohon keimanan itu. Ya, demikian keterangan dari Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Ya, dalam kitab risalah beliau ringkas yang ringkas yaitu hal yajuz ayurma bil irja man yaqul innal iman aslun wal amal kamal ay far'un. Ya, risalah itu. Dan sengaja beliau mengutip dari Ibnu Mandah karena Ibnu Mandah adalah salah seorang imam Ya, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah Al-Abdi Al-Asbah Al-Asbahani yang lahir pada tahun 310 Hijriah wafat pada tahun 395 Hijriah. Beliau adalah Al-Imam Al-Jawwal, muhaddisul Islam. Ya, yang beliau adalah yang paling memiliki rihlah yang sangat luas sebagaimana kata Az-Zahabi. Aku tidak mengetahui ada seorang ulama yang lebih luas rihlahnya dibanding beliau ma'al hifdz was thiqah. Ya, disertai dengan hifdz dan thiqah disebutkan bahwa guru beliau mencapai 1700 guru. Ya. Dan umur beliau tidak lama. Beliau hanya hidup selama 48 tahun. Sehingga beliau min masih salaf. Ya, dalam kitab beliau, kitab iman, beliau menegaskan bahwa iman itu memiliki asal dan fara. Dalam risalah tersebut, Al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali juga menukil kalam a'immah yang lainnya selain Ibnu Manda. Nah, ayol ikhwah rahimani warahmatullah ini kita sebutkan karena permasalahan ini sebenarnya permasalahan kontemporer, kekinian yang dihembuskan oleh kaum Haddadiyah untuk menjatuhkan para ulama ahlus sunnah dengan tuduhan sebagai murjiah dengan qadiyah ini. Ya, permasalahan yang mereka angkat yaitu barang siapa yang menyatakan iman itu ada asal dan ada dan amal sebagai kamal, maka ini murjiah. Padahal tidak demikian. Ulama justru menyatakan itu. Ya, dan tidak berarti ulama mengeluarkan amal dari iman. Tidak. Justru itu bagian daripada iman. Ya, bagian daripada iman sebagaimana telah kita jelaskan panjang lebar tadi dari kalam Ibnu Manda dan juga kalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kita terangkan tadi, kita kutip ucapan eh, Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa mukamilatul iman iman. Penyempurna iman itu bagian daripada iman. Ya. Penyempurna iman adalah bagian daripada iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka dia belum menyempurnakan iman. Sehingga iman itu ada asal, ada farak, ada kamal. Nah, dan ini bukan termasuk ucapan murjiah. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena mengingat waktu yang telah habis. Kita akhiri Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.